بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في مجلس العلم والتقوى ورزقنا التوفيق والهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اقتفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama Para muhibbin, hadirin, hadirat Rahimakumullah Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah ini Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatu thalithatu wal ishrun min al hikmat min al hikamil ataiyah Qala al-imam Ahmad ibnu ataillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi Hikmah yang ke-23 dari Al-Hikam Berkata Imam Ahmad bin Atta'illah As-Sakandari La tatarakab faragal agyar Fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu Bima huwa muqimuka fihi Yang artinya Janganlah engkau menunggu janganlah engkau menanti akan lapangnya hati dari hal-hal yang mengganggunya, yang mewaswisinya. Karena menunggu demikian itu memutuskan engkau daripada adanya murakabah bagi Allah pada sesuatu yang Allah menempatkan engkau pada sesuatu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Maksudnya adalah Idza aqamaka subhanahu wa ta'ala fi syughlin dunyawiyyin fajahid qalbaka bil muraqabah li'alla taghfula anhu wala tantazir faraga syugulika min tilkal aghyar fayafutaka wujudul muraqabah fi tilkal hal allati aqamaka subhanahu piha. apabila Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau pada kesibukan-kesibukan duniawi. Di dalam hikmah yang telah lalu, pengarang telah menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan kita sekarang ini apakah memang sudah itu yang ditempatkan oleh Allah atau kita disuruh berpindah dari keadaan itu. Nah, di dalam hikmah-hikmah yang telah lewat itu disebutkan bahwa tandanya, alamatnya, keadaan sekarang ini Allah yang menempatkannya maka tandanya adalah kesibukan-kesibukan duniawi yang kita hadapi tidak membuat kita melanggar hukum Allah. Penghasilan-penghasilan yang halal mencukupi untuk kehidupan. Ini tandanya bahwa Allah menempatkan kita pada keadaan itu. Nah, contohnya kita seorang pedagang. Apakah kita itu sudah sesuai jadi pedagang ini? Apakah kita jadi pedagang ini memang sudah itu yang ditempatkan Allah? Nah, apabila di dalam perdagangan itu kita mudah mencari yang halal, untuk keperluan kita dan di dalam perdagangan itu kita tidak melanggar hukum-hukum Allah di dalam perdagangan itu tidak mengganggu wirid-wirid kita baik itu wirid menuntut ilmu baik itu wirid Al-Quran baik itu wirid zikir maka ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kita tempati itu adalah merupakan sesuatu yang Allah menempatkan kita padanya. Artinya Allah merestui itu. Dan kita telah disebutkan dahulu bila demikian halnya jangan berpindah-pindah dari keadaan yang demikian. Apabila dalam perdagangan itu kita sulit mencari yang halal Bila dalam perdagangan itu kita seringkali melanggar hukum Allah. Bila dalam perdagangan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita. Itu tandanya bahwa perdagangan itu bukan tempat kita. Nah kita disuruh pindah dari tempat itu mencari tempat lain yang bisa membuat kita istiqamah lurus. Itu contoh perdagangan. Kita menduduki satu jabatan. Jabatan yang rendah, sedang atau tinggi. Apakah kita menduduki jabatan ini direstui oleh Allah atau kada? Nah, tandanya apabila dalam menduduki jabatan itu kita tidak melanggar hukum Allah. Gajinya cukup untuk menghidupi keluarga kita Memegang jabatan itu tidak membuat kita lalai daripada wirid-wirid kita. Ini menunjukkan bahwa Allah merestui kita duduk dalam jabatan itu. Nah, tetapi apabila dalam jabatan itu kita tidak bisa lurus, dalam jabatan itu kita mesti melanggar hukum-hukum Allah, atau dalam jabatan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak merestui kita duduk dalam jabatan itu dan diperintahkan untuk pindah cari cari pekerjaan yang tidak membuat kita lalai demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita dalam satu pekerjaan. Artinya kita berdagang. Rezeki yang halal lancar. Hukum-hukum Allah kita kawa melaksanakan. Wirid-wirid ibadah kita kada terganggu. Nah, tetapi di dalam menghadapi itu hati kita mesti ada terganggu dengan usaha-usaha duniawi itu. Nah kita berdagang pemanya, bujurai kita berdagang ini nang halal kita kawa. Kadang melanggar hukum Allah kawa. Pengajian-pengajian wirid-wirid kawa. Tetapi kadang-kadang hati kita ini masih terkait dengan pekerjaan kita. Nah mungkin di antara kita ada yang sedang sembahyang berjamaah tiap lima waktu. Tapi hatinya mungkin waktu salat itu kada sembahyang. Karena ini ada pekerjaan di luar. Nah, mungkin ini bisa zikir seribu sehari, Quran sekian juz. Tetapi waktu membaca-baca itu mungkin hatinya di mana? Nah ini yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Atta'illah dalam hikmah yang ke-23 ini. Kita sudah lurus zahir kita. Dalam usaha ini kita sudah lurus. Yang halal dengan mudah kita dapatkan, hukum Allah kita jalankan, wirid-wirid kita laksanakan. Tinggal bagaimana hati kita. Nah, la tatarakab para gal agyar Janganlah engkau menunggu, jangan engkau menunggu lapangnya hati daripada yang mengganggu-mengganggu itu. Sembahyang sudah kawarajin, baca Quran sudah kawarajin, tapi perkara kehusuannya ini kadang memikirkan kok kayak aja husuk ada kawat lu wah ini masih berdagang lagi nah jangan menunggu itu maksudnya Jangan menunggu itu. Aku membaca Quran kada kawa husu karena hatiku masih ke usahaku, hatiku masih ke perkebunanku, hatiku masih ke ini. Kayaknya mun aku ambil bakabun karena kawa aku membaca Quran tuh husu. Nah jangan menunggu itu. La tatarakab paragal agyar. Jangan kaulah menunggu akan lapangnya hati daripada yang mengganggu. Pajahid qalbaka bil muraqabah maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati engkau itu murakabah. Usahakanlah sungguh-sungguh hati engkau itu murakabah, supaya engkau tidak lupa daripada Allah. Dan jangan kamu menunggu lapangnya kesibukan daripada yang demikian maka keluputan akan engkau adanya murakabah pada yang demikian keadaan yang Allah tempatkan engkau pada keadaan itu. Kita ini sudah beruntung. Allah beri usaha. Sudah beruntung. Diberi Allah usaha nang bagus, nang halal, kadang melanggar hukum Allah, pengajian rutin, wiridnya rutin. Itu sudah keberuntungan. Tinggal lagi kita membiriskan hati kita agar hati kita ini selalu murakabah. Nah, murakabah itu bermacam-macam pengertian murakabah. Dari satu sampai enam tujuh macam murakabah. Namun yang dimaksud di sini yang paling inting dari sekian banyak tingkatan murakabah itu adalah istisharul abdi nazarallah ilaih fi harakatihi wa sakanatihi wa sairi a'malihi zahira wa batina artinya merasakannya si hamba akan pandangan Allah kepadanya pada gerak diamnya dan sekalian perbuatannya lahir dan batin nah ini jadi pedagang itu sudah bagus gawian ini sudah bagus tinggal lagi hati kita supaya selalu murakabah artinya apa hati kita ini selalu merasakan bahwa kita ini diperhatikan Allah nah kita merasakan bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah kita merasakan selalu diawasi oleh Allah nah ini urusan hati walaupun kita berdagang dalam menjalankan perdagangan itu kita merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah nah, kita menimbang kita mengukur kita menakar kita menjelaskan barang kepada pembeli kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi Allah dilihat oleh Allah nah ini yang dimaksud Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa'lamu Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu maka takutlah kamu kepada Allah Jangankan gerak-gerik kita apa nang dalam hati kita Allah tahu Fahdharu maka takutlah kamu kepada Allah Jangan sampai ada hati macam-macam, ada hati macam-macam. Allah mengetahui itu. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman alam ya'lam bi annallaha yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah Ta'ala itu melihat. Wa qala ta'ala firman Allah innallaha kana alaikum raqiba sesungguhnya Allah itu atas kamu mengintai, mengawasi. Nah, jadi murakabah ini merupakan af'alul kulub, merupakan perbuatan hati kita. Para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita bagaimana caranya untuk mendapatkan murakabah ini? Perdagangan sudah bagus, gawian sudah bagus, pengajian rutin, wirid-wirid sudah teratur. Tinggal lagi kita murakabah. Pal itu asbab, murakabah itu banyak sebab-sebabnya untuk mendapatkan muraqabah minha setengahnya al ilmu bi, al ilmu billahi taala yaitu mengetahui dengan Allah mengetahui dengan Allah baik dengan zatnya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu kufuwan ahad mengetahui bahwa Allah punya sifat-sifat demikian Allah punya asma, punya nama-nama demikian. Nah, ini salah satu cara untuk murakabah. Kalau kita kada tahu sifat-sifat Allah, kada tahu asma-asma Allah, kita kada bisa murakabah itu. Allah melihat tahu kita. Nah, melihatnya Allah tuh macam apa? Kada kaya kita, kita mau lindung di sebelah kamar kita sudah kada melihat lagi nah Allah kada demikian Allah melihat dan penglihatan Allah itu seperti suara Allah bukan hanya mendengar suara kita tapi melihat suara kita Nah, memperdalam itu, mengaji tentang sifat-sifat Allah kayak apa? Nah yang kedua supaya kita bisa dapat murakabah itu kasratul azkar ma'al hudur banyak berzikir disertai hati yang hadir hati yang hadir itu umpamanya kita berzikir la ilaha illallah dalam hati ini ya paling kada tiada Tuhan selain Allah nah itu sekurang-kurangnya hadir Bila kita di mulut la ilaha illallah, dalam hati kita tiada Tuhan selain Allah, itu sudah permulaan hadir. Wa min ahsaniha ma lazamahu Sahlu bin Abdullah at Paling baik zikir yang dibaca untuk mendapatkan murakabah itu adalah zikir yang dilazimi oleh Sahal bin Abdullah at Wahuwa yaitu Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, yakuluha biqalbi. Allahu ma'i. Artinya Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya. Allah memandang aku. Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku itu diulang-ulang diulang-ulang di dalam hati i nah rana-rana seorangan dibaca di hati Allah ini beserta aku Allahu nazirun ilayya Allah memandang kepadaku Allahu syahidi Allah menyaksikan aku berapa kali kita ulang di dalam hati Nah, zikir seperti itu akan mendatangkan murakabah. Terutama waktu hendak guring. Nah, bagus hendak guring kita baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Waktu kita masuk ke dalam toko menyembah dagang, baca dalam hati kita, ini Allah ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah ini memandang aku. Allahu syahidi Allah menyaksikan aku nyamun nang badagang amunang pejabat masuk ke kantor begitu masuk kantor hadirkan dalam hati Allah ma'i Allah bersamaku Allah nazirun ilayya Allah memandangku Allahu syahidi Allah menyaksikan aku berapa kali diulang-ulang nah kena akhirnya dapat murakabah itu Wa minha dan setengah syaratnya lagi untuk mendapatkan murakabah itu adalah al-muhasabah. Nah, muhasabah. Muhasabah ini macam-macam pengertian muhasabah. Yang dimaksud di sini adalah at-tasabbut qabla al-fi'il liyazinahu bi mizani syar'i. Pengertian muhasabah di sini adalah berhati-hati sebelum berbuat untuk ditimbang dengan timbangan syariat. Nah, iya. sebelum melakukan ini dihitung dulu. Cocok kada lawan agama. Bila cocok lawan agama kada bertentangan, nah dilaksanakan. Bila anggaran kada cocok ditinggalkan. Ini muhasabah ngarannya. Orang nang katuhukan macam itu, orang nang melazimi kayak itu, dia akan dapat murakabah. Dia akan dapat murakabah Wazamaratuha dan buahnya daripada murakabah itu pertama al-haya minallah. Orang yang murakabah ini kalau sudah bujur murakabah, dia akan malu kepada Allah. Hendak berbuat kada baik, eh Tuhan melihat aku. Tuhan menyaksikan aku. Nah ini buah daripada murakabah. Seperti diceritakan karena Ibn Umar bi safarin para man yar'a man faqala lahu tabi'u lahu min hadhihi al-ghanam wahidah faqala innaha laysat li faqala qul li sahibiha inna dhi'ba akhadha minha wahidah faqala ayna Allah Ibnu Umar radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi kita dalam satu perjalanan beliau. Beliau melihat ada seorang pengembala. Beliau hampiri pengembala kambing itu. Ujar Ibnu Umar, juallah kambing ini saya kongon aku, aku nukarinya. Ujar pengembala, kambing ini kada ampun nah, ulun. kambing ini kada ampun ulun. ini pengembala ujar Ibnu Umar Ikam kena mengkutuk hari kambing ini saya kong padahakan lawan ampunnya serigala nang makan. Nah, padahkan serigala makan. Pakala ujar si pengembala itu ain Allah. Allah pang di mana? Nah, Mengku padahakan lawan ampun kambing, kambing dimakan serigala. Bujur ya ampunnya percaya, tapi Allah Taala pang di mana? Nah ini hasil daripada murakabah. Mencegah dia untuk berbuat yang munkar. Bersikap malu kepada kepada Allah. Nah, di dalam satu hikayat disebutkan pula rombongan ini berangkat naik haji kafilah berangkat kafilah sampai waktu di tengah jalan malam hari rombongan ini istirahat. Di antara rombongan itu ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini didekati oleh laki-laki. Gesi laki-laki itu ikan makhluk lawan aku. Nah, menggoda laki-laki ini. Ujar si perempuan, menuah ini banyak lagi orang sungsung nyer maghrib hari. Nah, kayaknya tengah malam orang ranai menghendak lawan aku ikam nah, baik ujar selaki laki itu tengah malam didatanginya oleh selaki laki perempuan ini oh wahai perempuan ini orang sudah guringan sorangan semuaan guringan dah nah kayak apa kita ujar si bini-bini bujurai semuaan itu guringan jawabannya sama ainallah Tuhan pengguring lah nah, Tuhan pengguring lah juga kalau Tuhan guring ayo kita berzina tapi kalau Tuhan kada guring kita kada wani berzina nah ini contoh perempuan yang punya murakabah contoh perempuan yang punya murakabah kita membunguli orang badagang mungkin yang dibunguli kada tahu kada sadar kita menyembunyikan cacat barang jualan kada kita jelaskan kada tahu tapi Allah ma'i Allah bersamaku Allah memandang kepadaku Allah menyaksikan kepadaku nah ini murakabah nah para muhibbin rahimakumullah wa a'la thamaratiha husulul musyahadah dan paling tinggi di antara buahnya itu murakabah ini adalah husulul musyahadah hasilnya musyahadah Qala ba'du sufiyah man lam yuhkimil muraqabah lam yasil ilal musyahadah. Siapa yang tidak memantapkan murakabah ini, dia tidak akan sampai kepada musyahadah. Seperti yang diceritakan oleh pengarang pada minggu yang telah lalu. Bagaimana kita bisa memandang kelakuan-kelakuan makhluk ini dari sifat jalal Allah. Yang ini kita pandang dari sifat jamalnya Allah itu musahadah. Kita kada akan bisa dapat seperti itu kalau kita belum menjalani murakabah ini terlebih dahulu. Makanya kita sudah tahu aja semua tuh bahwa ini adalah pl Allah. Ada orang yang mengganggu-ganggu kita, yang menyakiti kita, yang menyinggung kita. Oh ini jalalnya Allah. Tahu aja ya kita. Begitu kejadian, kita kadang-kadang melaksanakan. Begitu kejadian, kita kadang-kadang melaksanakan Kenapa? Karena kita belum murakabah. Belum murakabah. Untuk mendapatkan musyahadah seperti itu diperlukan dahulu murakabah ini. Nah, biasakan dahulu merasa diawasi Allah. Biasakan dulu merasa selalu dipandang Allah. Nah, sudah itu mahir dalam diri kita, kita akan bisa musyahadah. Melihat orang berbuat ini, kita ingat kepada ini jalannya Allah Melihat nama jam ini kita ingat, oh ini jamalnya Allah. Maka segala yang kita hadapi itu semuanya kembali kepada Allah. Nah itu musahadah sudah ngarannya. Ada orang datang amuk-amuk minta ini, mancam Nah ini jalannya Allah datang nih. Nah, nah amun kita kada bisa musahadah itu melawan kita tuh nah, bisa maamuk juga Padahal kita sudah tahu kok oh, ini jalannya Allah sudah. Cuma praktiknya kita kada bisa. Kenapa? Karena kita kada melalui tangganya, kada melalui jalannya. Nah orang-orang yang ahli-ahli ilmu ketuhanan tuh, nyamannya bepandir. Karena katimbang dirinya, ini amuk juga. Kenapa? Ini ilmunya aja belajar, tapi kadang menjalani bagaimana titiannya, jalannya untuk mendapatkan musyahadah itu. Dalam sebuah hadis disebutkan anta'budallah ka'annaka tarah fa takun tarah yarak. Nah, yang pertama itu menyuruh kita musyahadah agar kita selalu melihat Allah. Melihat apa, memandang apa, mendengar apa, merasa apa, selalu ingat Allah. Nah, itu pak Fa'ilam takun tarah, jikalau engkau tidak mampu demikian, fa'innahu yarakna ini murakabah. Maka Allah yang memandang engkau. Allah yang memandang engkau. Contohnya kita sembahyang, umpamanya. Kalau kita sembahyang ini masih belum bisa lagi. Sebagaimana kita melihat Allah kita sembahyang belum bisa merasukakan kayak apa supaya piil kita ini kayak piilnya Allah dalam sembahyang ini kita belum bisa merasuk dalam diri kita la haula wala quwata illa billah kada bisa lagi itu kayak apa sembahyang tuh supaya jangan usale lagi kada bisa lagi masih ada aku dalam sembahyang dan itu kada ada masalah Artinya kita kada bisa macam itu ada jalan yang kedua. Jalan yang kedua apa? Kita selalu merasa dilihat Allah. Nah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kita sembah yang belum bisa lagi dengan cara melihat Allah, gunakan yang kedua bahwa kita selalu dilihat oleh oleh Allah. Nah itu yang dimaksud dengan murakabah ini Merasa selalu diawasi oleh Allah 24 jam tanpa ada putusnya. Nah, itulah sebagian daripada maksud hikmah yang ke-23 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-24. Inilah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاة صلوا عليه وسلموا تسليما